Kemudian berikutnya kita akan menambah beberapa permasalahan yang masih terkait dengan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini. Perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Apa artinya? "Idza ra'aitumuhu fasumu." Siapa yang menyebutkan? "Idza ra'aitumuhu fasumu." Naam. Naam. Idza ra'aitumuhu fasumu. Apabila kalian melihat atau telah melihat hilal maka lakukanlah saum. Hilal apa yang dimaksud di sini? Hilal apa yang dimaksud di sini? Afan. Hilal Ramadan. Naam. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Apa artinya? Naam. Dan apabila kalian melihatnya, melihat apa? Hilal. Hilal apa? Hilal Syawal. Fa'aftiru. Maka berbukalah. Maka berbukalah artinya tidak saum lagi. Sudah masuk kepada Idul Fitr. فإن غم عليكم فاقدروا له فإن غم علaikum faqduru lahu. Apa artinya? Fa'in ghumma alaikum faqduru lahu. Naam Hasan. Fa'in ghumma alaikum dan apabila atau jika ghumma terhalangi alaikum atas kalian. Terhalangi apa maksudnya? Terhalangi oleh awan. Kalau cuacanya cerah, tapi hilal tidak terlihat, masuk juga. Masuk ada qaulil jumhur, masuk. fa'in in ghumma alaikum dan jika kalian terhalang untuk bisa melihat hilal tersebut, baik dalam kondisi mendung, hujan, ataukah dalam kondisi cerah, fakduru lahu. Apa arti dari fakduru lahu? Maka sempurnakanlah. apa yang disempurnakan? Jumlah bilangannya. Bilangan apa? Bilangan hari. Hari apa ini? hari di bulan Ramadan. Jika mau melihat hilal apa? Sempurnakan hari di bulan Ramadan jika yang dilihat hilal apa ini? Hilal Syawal. Kalau yang mau melihat eh, hilal Ramadan yang disempurnakan harinya bulan apa? Zulfadah. Syaban. Sempurnakan bagaimana maksudnya? Digenapkan menjadi 30 hari. Baik. Fa'in ghumma alaikum faqduru lahu. Siapa yang menyebutkan faidah dari hadis yang telah kita belajar ini? Naam. Ada yang menyebutkan faidah? Naam Zubair. Faqduru lahu. صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة طيب فهذا apakah ini sebatas Sya'ban saja Ramadan juga طيب Ada faedah yang lain yang bisa didapat dari hadis ini? نعم باللطف Nah. Nah. Baik. Ada faedah yang lain? Sudah disebut. <laughs> Sudah diborong sama Abu Lutfi. Nah. Baik, Fadal Abdul Iman. Nah, dalam hadis ini terdapat bantahan bagi orang-orang yang menentukan tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal dengan menggunakan hitungan hisab falaki. Dan inilah yang dilakukan di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang berlaku di masa Al-Khulafa Ar-Rashidun dan inilah yang dipilih oleh imam yang empat. Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Ada faedah yang lain? Ya. Nah. baik. ada faedah yang lain? Ya, dalam hadis ini terdapat isyarah bahwasanya Islam adalah agama yang mudah ketika hendak menentukan masuknya bulan suci Ramadan atau masuknya tanggal 1 Syawal maka dengan ditempuh ru'yatul hilal. Dan ini adalah cara yang mudah dibandingkan dengan menggunakan hisab al-falaki karena tidak semua orang bisa menghitungnya. Lebih dari itu, tidak setiap buku pedoman hisab falaki sama hasil hitungannya antara satu buku panduan dengan buku panduan yang lainnya. Taib. Masih ada yang lain sebelum kita lanjutkan? Baiklah kita lanjutkan. Ikhwan Fiddin A'azzakumullahu jami'an. Setelah kita mengetahui tentang makna dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan juga mengetahui beberapa kesimpulan penting yang terkait dengan hadis ini yang telah kita dengarkan bersama tadi maka masih tersisa beberapa permasalahan yang terkait dengan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini. Permasalahan yang tersisa yang pertama adalah apakah masing-masing daerah mempunyai matla tersendiri di dalam melihat hilal ataukah semua negara yang ada di dunia ini cukup dengan satu matelak saja. Sebagai gambaran dari masalah yang telah kita dengar bersama tadi bahwasanya sesuai dengan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat yang itu merupakan kesimpulan yang didapat dari hadis yang sedang kita pelajari ini dan juga amaliyah Rasul dan para sahabatnya dan juga para imam ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya penentuan tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal dilakukan atau ditentukan dengan ru'yatul hilal. Nah sekarang para ulama berbeda pendapat tentang ru'yatul hilal tersebut ditinjau dari sisi apakah jika satu daerah satu negara di muka bumi ini ada yang terlihat misalnya pada tanggal 29 Syaban di Saudi terlihat hilal pada tanggal 29 Syaban di Saudi terlihat hilal Ramadan apakah kemudian seluruh negara-negara selain Saudi Arabia harus mengikut apa yang telah ditentukan oleh pemerintah Saudi Arabia karena mereka telah melihat hilal satu Ramadan tersebut atau masing-masing negara mempunyai ketentuan sendiri-sendiri atau masing-masing negara mempunyai ketentuan sendiri-sendiri. Nah, ketika penentuan satu Ramadan atau satu Syawal dengan ditentukan secara seragam di dunia ini, maka ini diistilahkan dengan satu matlak. Matlak itu artinya tempat muncul. Tempat muncul maksudnya di sini tempat munculnya hilal. Sebagian ulama berpendapat dengan pendapat ini. Asyikh syeikh Al-Albani rahimahullah taala di dalam kitabnya Tamamul Minnah berusaha untuk menjelaskan tentang pendapat ini dan beliau condong dengan pendapat satu matlak tersebut. Bahwasanya apabila telah terlihat hilal Ramadan atau Syawal di satu tempat, maka berlaku pula bagi tempat-tempat yang lain di muka bumi ini. Adapun pendapat yang kedua yang menyatakan bahwasannya masing-masing negara mempunyai keputusannya sendiri-sendiri yang tidak tergantung dengan negara lain di dalam menentukan tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal tersebut. Yang diistilahkan dengan ikhtilaful matali'. Masing-masing negara mempunyai tempat munculnya hilal yang berbeda-beda. Sehingga tidak masalah bila satu negara telah terlihat hilal badannya kemudian melakukan Ramadan, sementara di tempat lain tidak atau belum terlihat, sehingga mereka belum melakukan saum Ramadan. Nah, pendapat yang kedua ini adalah pendapat kebanyakan dari hayah kibar ulama' para ulama besar yang ada di kerajaan Saudi Arabia. Di antaranya adalah Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu taala dan yang bersama beliau. Dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwasannya para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan satu Ramadan atau satu Syawal untuk masing-masing negara. Pendapat yang pertama bahwasanya ketentuannya seragam. Apabila telah terlihat di satu negara, maka berlaku untuk semua negara yang ada. Pendapat yang kedua, keputusannya sendiri-sendiri ditentukan oleh pemerintah masing-masing dari negara-negara kaum muslimin yang ada di dunia ini. Tidak harus seragam di dalam menentukan tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal. Lalu bagaimanakah kita di dalam menyikapi perbedaan pendapat yang seperti ini? terkhusus kita yang berada di negara Indonesia ini yang mayoritasnya adalah kaum muslimin. Apakah masing-masing bersikeras dengan pendapatnya? Sebagian melakukan saum sendiri, sebagian tidak. Sebagian melakukan Idul Fitr, hari raya lebih dahulu, sebagian yang lainnya tidak. Ataukah bagaimana? Inilah pembahasan yang berikutnya. Yaitu pembahasan bahwasannya sesuai dengan pendapat yang rajih di antara para ulama bahwasannya masing-masing masyarakat di suatu negara hendaknya melakukan saum Ramadan atau berhari raya Idul Fitr ataupun hari raya Idul Adha bersama pemerintahnya masing-masing. Bersama pemerintahnya masing-masing. Dan pendapat ini, pendapat bahwasanya kaum muslimin hendaknya melakukan saum Ramadan, melakukan hari raya Idul Fitr, melakukan hari raya Idul Adha bersama pemerintahnya masing-masing merupakan pendapat yang dipilih oleh para ulama yang dalam permasalahan matlak jadi berbeda pendapat. Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala yang beliau di dalam kitabnya Tamamul Minnah benar-benar menyebutkan dasar-dasar, menyebutkan hujah-hujah tentang kuatnya pendapat satu matlak untuk seluruh dunia ini namun demikian beliau juga di dalam kitab Tamamul Minnah di bagian yang lainnya dan juga di dalam kitab beliau as sila Al-Hadith As-Sahihah jilid 2 halaman 444 hingga halaman 445 menegaskan bahwasannya bagi kaum muslimin hendaknya mereka melakukan saum Ramadan dan juga melakukan hari raya Idul Fitr bersama pemerintahnya masing-masing. Tentunya demikian pula para ulama yang berangkat awalnya dengan satu pendapat bahwasanya masing-masing negara mempunyai matlak sendiri-sendiri. Maka mereka secara otomatis menyatakan bahwasanya masing-masing masyarakat hendaknya melakukan saum Ramadan dan berhari raya Idul Fitri Idul Fitr bersama pemerintahnya masing-masing. Kalau ada yang menyatakan lah berarti kita ini termasuk orang pemerintah maka kita katakan bahwasanya inilah prinsip ahlu sunnah wal jamaah yang dibimbingkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum telah mengingatkan ketaatan terhadap pemerintah kaum muslimin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah memerintahkan ketaatan terhadap pemerintah kaum muslimin. Atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga taatlah kalian kepada ulil amr kepada pemerintah kalian. Adapun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Hajjatul Wada, haji perpisahan beliau, setelah sholat subuh, sebagaimana hadis Al-Irbad bin Sariyah, beliau kumpulkan kaum muslimin, kemudian beliau memberikan mau'izah, nasihat yang sangat mengena kolbu-kolbu para sahabat, sehingga air mata mereka berlinang, kemudian kalbu-kalbu mereka benar-benar merasakan akan sesuatu yakni bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam akan pergi meninggalkan mereka. Oleh karena itu mereka menyatakan sepertinya wahai Rasul nasihat ini adalah nasihat seorang yang akan meninggalkan kami. Yang akan meninggal dunia lalu berpisah dengan kami. Ka'annaha mau'udatu muwaddi'in. Fa'ausina maka berilah kami wasiat. Lalu Rasul sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiatnya. Di antara wasiat tersebut adalah Alaikum bis-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun wajib bagi kalian untuk mendengar dan untuk taat kepada pemimpin kalian, kepada pemerintah kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak. Di mana pada asalnya budak tidaklah kapasitasnya untuk menjadi pemimpin kaum muslimin. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu gambaran, walaupun sekiranya ternyata budak memimpin kalian, maka wajib bagi kalian untuk mendengar ucapannya dan taat kepadanya. Tentunya itu semua dalam koridor bukan sebagai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Selama pemerintah kaum muslimin memerintahkan sesuatu dan sesuatu tersebut tidak bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mendengar dan mentaati perintah dari pemimpin tersebut. Ini prinsip ahlu sunnah wal jamaah secara umum. Adapun terkait dengan masalah saum secara khusus, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda di dalam hadisnya As-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahhun Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda as-saumu yauma tasumun hari saumnya kalian eh, as-saumu saum itu yauma tasumun di hari kalian yakni kaum muslimin melakukan saum wal fitru yauma tuftirun waktu berbukanya kalian, waktu Idul Fitrinya kalian adalah yaumatuftirun, di hari ketika kalian berbuka. Di hari ketika kalian melangsungkan Idul Fitr. Wal adha yauma Dan hari raya Idul Adha adalah di hari kalian berkurban. Para ulama rahimahumullahu jami'an seperti Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dan juga Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dan juga Al-Imam Abdul Hasan As-Sindi rahimahullahu taala dan para ulama yang lainnya bahkan ulama di masa sekarang seperti Asy-Syaikh Ibn Utsaimin, Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan Lajnah Ad-Daimah Komite Fatwa lil Buhuth Al-Ilmiyah yang ada di kerajaan Saudi Arabia menyimpulkan hadis tersebut bahwasannya yang dimaksud dengan saumnya kalian di hari kalian melakukan saum hari rayanya kalian di saat hari kalian melakukan hari raya Idul Adhanya kalian di saat kalian melakukan Idul Adha bahwa hadis ini tidaklah mungkin diterapkan kecuali dengan keputusan waliul amr, keputusan pemerintah. Yang dengan keputusan tersebut akhirnya seragamlah masing-masing negara sehingga bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut dalam keadaan bersama-sama. Baik itu saum Ramadan ataukah hari raya Idul Fitr ataukah hari raya Idul Adha. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu di dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang seperti ini marilah kita semua kembalikan kepada Al-Qur'anul Karim kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada prinsip para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para ulama yang meniti jejak mereka dengan sebaik-baiknya. Bila kita mengikuti jejak mereka sebaik-baiknya, maka akan terbimbing jalan kita di dalam memahami agama ini dan juga di dalam menjalankannya. Dengan kita mengikuti nasihat mereka, bimbingan mereka di dalam pelaksanaan saum Ramadan, di dalam melakukan hari raya Idul Fitri di dalam melakukan hari raya Idul Adha, maka akan terwujudlah satu kebersamaan, keindahan di dalam menjalankan ibadah yang mulia ini. Di saat kaum muslimin di negeri ini mentaati wali waliul amr di dalam keputusannya di saat menentukan tanggal 1 bulan Ramadan yang tentu pemerintah kita tidak bersandar dengan hisab semata, akan tetapi mereka menyandarkan kepada ru'yatul hilal yang difasilitasi oleh pemerintah melalui beberapa lembaga terkhusus depak dan diikuti oleh elemen-elemen kaum muslimin di dalam melakukan ru'yatul hilal tersebut. Tentunya kepengurusan mereka dalam permasalahan ini bukanlah main-main, tetapi penuh kesungguhan. Maka dari itu, di saat umat Islam mempercayakan permasalahan ini kepada wali al amr dan mengikuti mereka dalam keputusannya penentuan tanggal 1 Ramadan maka akan terjadi persatuan di antara kaum muslimin di dalam melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Demikian pula di dalam menentukan tanggal satu Syawal akan terjalin pula persatuan di negeri ini dengan melakukan hari raya secara bersama-sama mulai dari ujung barat hingga ujung timur negara ini. Demikian pula di dalam menentukan Idul Adha. Demikianlah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an di antara beberapa tambahan permasalahan yang terkait dengan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan jika ingin lebih rinci melihat permasalahan ini terkhusus saum bersama pemerintah dan juga berhari raya bersama pemerintah bisa merujuk kepada majalah syariah di edisi Manhaji yang berjudul Som Ramadan bersama penguasa Syiar Kebersamaan Umat Islam. Ini edisi yang ke-26. Edisi nomor 26 tahun 2006. Wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.